ya, Menteri Agama Saudi Arabia, eh, beliau mengarang kitab tentang masalah eh, al-fitan, di antaranya eh, menjelaskan tentang perbedaan antara apa itu al-muwala dengan atawali. Ya, eh, atawali tadi ayatnya sudah jelas Al-Maidah 51. Atawali rito cinta kepada orang kafir karena agama mereka itu yang menjadikan orang bisa murtad. Nah ya, Meskipun ini hukum secara umum ya, per perorang-perorangannya ini hukumannya perinciannya ya masih panjang. Cuma hukum secara umum orang yang ridho kepada agama orang kafir, maka dia yang disebut Allah sebagai orang kafir tersebut. Adapun al-muwala itu cinta kepada orang kafir karena urusan dunia. Ya. Ini tidak sampai kepada apa? Kekafiran yang besar, tidak sampai kepada kemurtatan. Meskipun itu adalah kefasikan. Itu dilarang, itu haram. Tidak boleh mencintai orang kafir, apapun ya alasannya. Baik karena urusan dunia atau akhirat haram. Namun kalau karena urusan akhirat, urusan agama itu kekafiran yang besar. Sedangkan mencintai orang kafir urusan dunia ini hanyalah kefasikan. Apa dalilnya? Kisah ya seorang sahabat Rasul SAW yang tergelincir pada waktu itu ya yang dia mencintai, membantu orang kafir karena urusan dunia. Siapa yang tahu namanya? Hah? Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Eh, ketika Rasul SAW mau ya, menyerang orang-orang kafir musyrikin di kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat ya, secara sembunyi-sembunyi mengabarkan tentang rencana Rasul tersebut kepada kaum musyrikin melewati seorang perempuan yang akan membawa surat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada yang membocorkan rahasia Rasul tersebut. Rasul pun mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengejar perempuan tersebut yang membawa surat rahasia tersebut. Ketika ia diinterogasi, ketahuan yang mengirim adalah Hatib bin Abi Bata'ah radhiyallahu anhu. Ini adalah apa? bentuk mencintai membantu orang kafir. Namun apakah Rasul mengatakan hati tak murtad menyuruh untuk mengulang sahajat? Tidak, ya. Namun Rasul mengingkari perbuatan tersebut. Namun hati bin Abi Balta'a mengutarakan alasannya bahwasanya dia mengirim surat tersebut bukan karena cinta kepada agama orang musyrikin tersebut, namun karena urusan dunia, yaitu bahwasanya eh, beliau ingin menanamkan jasa kepada orang kafir musyrikin di kota Mekah untuk mereka menjaga keluarga Hatib bin Abi Bata'ah yang ada di kota Mekah tersebut. Urusannya urusan dunia. Rasul pun apa? Hanya mengingkari, mengingatkan, mengingkari perbuatan Hatib bin Abi Bata'ah. Namun tidak sampai apa? Mengkafirkan. Dan dari kisah inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pelindung-pelindung. Kata ulama, inilah perbedaan antara atawali dengan al-muwala. Cinta orang kafir atau mencintai orang kafir karena urusan agama atau karena ridho dengan agama mereka, maka itu adalah apa? Kekafiran. Ya, seperti misalnya kelompok liberal. Eh, mereka senang dengan agama orang kafir. Mereka memuji agama orang kafir. Eh, bahkan mereka ridho dengan agama orang kafir. Maka seperti ini suatu apa? Kemurtatan. Ya, apalagi menganggap Islam sama dengan Nasrani, Islam sama dengan Yahudi. Ini adalah apa? Kekufuran yang besar. Ya. Adapun al-muwala mencintai orang kafir karena usul dunia itu kefasikan tidak sampai kepada kemurtatan. Ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Itu di antara dalil-dalil tentang haramnya al-muwala mencintai atau al-wala loyalitas kepada orang kafir alias wajibnya kita berlepas diri memusuhi orang-orang kafir tersebut. Meskipun sudah sering kita sampaikan, memusuhi bukan berarti mendolimi. Misalnya, kita punya tetangga orang kafir. Kita wajib benci. Karena dia mengkufuri Allah dan Rasulnya. Dan inilah Islam yang sebenarnya. Seperti yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah masih dalam kitab Al-Usul Salasa. Eh, makanya sebenarnya kalau sudah kata usul salasa nggak perlu lagi kita jelaskan ini. Ya. Siapa yang tahu apa arti Islam dalam kitab usul salasa itu? Masa satu aja dari tadi satu aja, ya. Padahal ribuan yang hadir setiap kali kajian. Masa satu aja yang menjawab? Sampingnya lagi, yang lain yang jauh. Hah? Enggak, enggak dikasih contekan sama sebelahnya. <laughs> ya, bita'ah Wahani. ahli. asanta. Eh, kalau dulu kita di Syekh bin ketika yang eh, ngajar usul salasa, kita wajibkan eh, setiap mahasiswa kita, santri kita untuk menghafalkan al-usul salasa. Karena ini adalah modal utama untuk kita apa? Mengetahui akidah al-sunnah, mengetahui tauhid, ya eh, tauhidullah, ya. Eh, ini sangat penting, ya. Eh, di antaranya tentang apa itu Islam. Kata beliau, al-Islam huwal Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Eh, karena ini adalah intinya Islam. Islam adalah tauhid Eh, kemudian tunduk patuh kepada perintah Allah dan berlepas diri dari orang-orang yang musyrik atau dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut. Ini adalah apa? Eh, kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk ada kebencian kepada orang-orang al-musyrikin, kepada orang-orang kafirin. Meskipun tidak boleh kita mendolimi mereka karena Allah mengatakan wala yajrimannakum syananu qaumin alla ala ta'dilu i'diluhu aqrabu taqwa janganlah kebencianmu kepada sebagian kaum membuatmu tidak berbuat adil i'dilu berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kalau kita punya utang kepada orang kafir, wajib membayar. Jangan mentang-mentang wah orang kafir halal hartanya. Siapa yang bilang seperti itu? Ini adalah apa? Pertengahan al-Islam, pertengahan al-Sunnah wal Jamaah. Membenci orang kafir wajib, namun bayar utang kepada orang kafir hukumnya apa? Wajib juga. Ayah. Ya. Jangan mengatakan haram membayar. Nah, dari pertengahan wajib memusuhi, membenci, namun tidak boleh apa? mendolimi. Kemudian Asyik Saleh Fauzan, Hafidullah Ta'ala, membahas dalam kutip ini tentang fenomena berwala kepada orang-orang kafir. ya Atau salah satu tanda orang itu ada wala kepada orang-orang kafir. Sengaja atau tidak, terasa atau tidak, inilah bukti kalau ada wala ya loyalitas kepada orang kafir. Eh, meskipun sekali lagi hukum mengkafirkan orang muslim yang jatuh ke dalam hal ini, ini sekali lagi butuh perincian yang yang panjang karena kaidahnya alusna wal Jamaah man wa laisa kullu man waqa'a fil kufri al kufur al kufru alai. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekufuran besar menjadikan orang itu kafir keluar dari al-Islam. Ya, ini sekali lagi hukum secara umum saja. Di antara fenomena wala kepada orang-orang musyrikin, kepada orang kafirin, yaitu atasabbuh bihim. Ya, tasabbuh menyerupai orang-orang kafir. Terutama dalam masalah al-aqidah, terutama dalam masalah apa? Al-ibadah. Contoh dalam masalah akidah sangat amat banyak. Orang Nasara menuhankan siapa? Nabi Isa. Apa ada orang muslim menuhankan nabinya? Ada tidak? Hah? Nggak ada. Bukan ada, buahnya. Ya. Contohnya apa? Ya. Salawat nariyah. Ya. Yang mengatakan, siapa yang hafal? Usul sang hafal, selawat nariyah juga ada hafal. <laughs> Alhamdulillah kalau tidak hafal. yang mungkin pernah jadi mantannya dulu atau ya alumni alumni selawat nariyah. Alhamdulillah kalian sudah bertobat, nikmat ya, hidayah. Ayo syukuri. Namun kalau masih apa nak apa-apa, tunjukkan itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lafaznya? Allahumma salli salatan apal gitu kak pura-pura. Wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqat wa tanfariju bihil qurab wa tuqdabil hawaij wa tunalu birraghaib. Ya, di antara ucapannya, ya ucapan selawat naria, ya Allah, berilah selawat dan salam yang sempurna kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan Nabi Muhammad akan terurai semua ikatan, akan hilang semua kesusahan, akan digapai semua keinginan, akan diraih semua cita-cita dan impian. Siapa yang membuat hal seperti itu? kata mereka Nabi Muhammad yang menghilangkan kesusahan. Ini yang hukumnya apa mengatakan seperti ini? Hukumnya mustahab atau wajib? Hah? Wajib diingkari. Wajib untuk diperangi. Eh, wajib untuk apa? Dinasehati kaum muslimin bahwasanya adalah ucapan syirik. Karena Allah mengatakan wa iyam saskallahu bidurrin falaka falakashi illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah kepada manusia, tidak ada bisa mengentasnya kecuali siapa? Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa apa? Mengentaskan musibah tersebut. Mereka mengatakan Nabi Muhammad juga apa? Bisa mengentaskan kesusahan. Nauzubillah min dalik. Ini namanya syirik ya menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam. Kalau mereka menuhankan Nabi Isa, ada di antara kaum muslimin yang menuhankan siapa? Meskipun nggak mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, namun sama saja mengatakan apa? Bisa berbuat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam qasidah burda, ya akramal khalqi, maliman aludu bisiwaka inda hululil hadisil amami. Wahai zat, ya, wahai makhluk yang paling mulia. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad, ya. Tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepada dirimu. Berlindung kepada siapa? Padahal Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Berlindung hanya kepada Allah. Mereka berlindung kepada siapa? Nabi Muhammad. Syirik billah. Nah, ya. Ini sekali lagi ya adalah eh bentuk menuhankan Nabi Muhammad SAW. Eh, meskipun kata-kata mereka tidak menuhankan Nabi Muhammad, namun hakikatnya sama, mengatakan Nabi Muhammad juga bisa berbuat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Ya. Lebih parah lagi ditambah lagi ya dengan mengatakan wamin judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lahi wal kolam. ya nggak mau tanggung-tanggung syiriknya ya nggak tahu ya nggak tanggung-tanggung 50% 60% tidak 100% bahkan 1000% syirik ya tadi mengatakan berlindung kepada Nabi Muhammad tidak cukup hanya itu saja mereka mengatakan di antara kedermawananmu Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Syirik dalam tauhid al-rububiyah. Padahal Allah mengatakan wa inna lana lal akhirat wal ula. Dunia akhirat milik kami, milik Allah, bukan milik Nabi Muhammad SAW. Lebih ya para laki. ditambah dengan syirik dalam asma wa sifat mengatakan di antara ilmu wahai Nabi Muhammad ilmu lahul wal kolam ilmu gaib ini tauhid apa asma sifat mereka berbuat syirik dalam hal ini Padahal Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis wal adil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk apa? Tasabuh dengan orang-orang Anasara menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dalik. Ya, meskipun tetap kita mengatakan ya mereka mereka yang mengucapkan seperti ini tidak langsung kita kafirkan, kita katakan mereka murtad tidak ya. Namun kita cukup mengatakan ucapan mereka, perbuatan mereka syirkul akbar ya, kufur akbar. Namun sekali lagi alusuna pertengahan tidak gegabah apa mengkafirkan fulan-fulannya, per orang perorangannya, individu-individunya. Ini pembahasan lain. Minimal kita mengatakan ini ucapan yang syirkul akbar. Eh bukan seperti yang dituduhkan oleh alil bidah kita suka mengobrol kafir dan sebagainya ya dalam perorangan atau individu tidak ya kita mengatakan eh sebagaimana alusuna mengatakan secara umum ini perbuatan kufur ucapan kufur orang perorangannya ini masih apa perlu perincian terlebih lanjut namun intinya inilah sekali lagi bentuk tasabuhnya sebagai kaum muslimin terhadap orang-orang apa al-kufar ya demikian pula ya di antara bentuk tasabuh dengan mereka yang juga mengarah kepada kesyirikan yaitu membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam al-masjid yang mana Allah Subhanahu wa taala ya rasulnya mengharamkan akan hal tersebut. Rasul mengatakan la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? masjid, tempat sholat. Ya. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ada ada enggak? Hah? Hah? Banyak. Bisa dihitung? Naudzubillah min dalik. Ya. Ini apa? Bentuk tasyabuh dengan orang-orang al-Yahud dan Nasara. Ya. Mereka benci kepada orang kafir Yahudi dan Nasara. Namun naudzubillah min dalik mengikuti jejak mereka dengan apa? Mengkeramatkan kuburan-kuburan tersebut sebagaimana orang Yahudi dan Nasara sebagaimana kata Rasul tadi. Ini bentuk tasyabuh dengan orang kufar. Demikian pula dalam masalah ibadah mereka. Eh, ya, antum kalau lihat hari ya, Ahad, hari Minggu orang-orang ya, orang Kristen, orang-orang Anas orang beribadah di gereja dengan apa? Eh, ya, nyanyian dan dan musik ya. Sebagian kaum muslimin demikian pula di masjid mengadakan apa? Zikir-zikir dengan diiringi apa? nyanyian dan musik, ceramah juga dengan apa? Musik, dengan lagu dan sebagainya. Ini sabo dengan orang-orang apa? Anasara. Ina ya. Inna min dalik. Maka bagaimana mungkin kaum muslimin akan jaya sedangkan mereka apa? Masih mengikuti mengekor kepada orang-orang kafir tersebut, ya. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi salah satu bentuk fenomena wala kepada orang-orang kafir dirasakan atau sengaja atau tidak, eh terasa atau tidak, inilah buktinya ada wala kepada orang-orang kafir tersebut. Kemudian di antara fenomena al-wala kepada orang kafir yaitu kata beliau tidak hijrah dari negara kafir ke negeri kaum muslimin. Ya. Kita wajib meyakini hijrah itu adalah salah satu ibadah yang tetap berlaku sampai hari kiamat kelak. Rasul mengatakan, la tanqatil hijrah hatta tanqati'ut taubatu wa la tanqati'ut taubah hatta tatul asyamsu hatta tatul min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat dan tidak terputus taubat sampai tenggelam terbitnya matahari dari arah dari arah barat. Di antaranya apa? Hijrah berlaku dari negara kafir ke negara apa? Kaum muslimin. Tetap berlaku. Bahkan Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Dan ini juga sebetulnya pembahasannya ada dalam kitab Al-Usul Salasa. Eh makanya sebenarnya kalau antum khatam Usul Salasa nggak capek-capek kita menjelaskan lagi. Ya. Eh masalah hijrah ini juga apa? merupakan hal yang diwajibkan bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir tersebut. Karena bagaimanapun kata Pak ulama, ya mereka atau keluarga kaum muslimin itu akan terpengaruh dengan orang-orang kafir tersebut. Kalau tidak akidahnya terkena adat istiadat mereka. Maka kewajiban mereka untuk apa? Berhijrah. Tentunya apa? Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Eh kecuali ya mereka-mereka yang memang ya tinggal di negara kafir ada ya daruratnya. Eh misalnya yang mereka menyebarkan Islam di sana, mereka mendakwakan Islam di sana, ini pengecualian daripada yang diwajibkan untuk berhijrah tersebut. Ya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 98 ya Allah mengatakan ladina tawafahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardh Qalu alam takun ardullahi wasiatan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasaat masira Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan atau yang diwafat oleh para malaikat, mereka mendolimi diri mereka. Mereka mengatakan atau malaikat mengatakan, mengapa kalian tidak mau berhijrah? Mereka mengatakan, kami mustada'afin, orang yang lemah eh di atas muka bumi ini. Kami tidak bisa berhijrah. Kata para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas dan kalian pun bisa berhijrah? Maka kata Allah, ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat tinggalnya di neraka jahannam. Yang sanggup berhijrah ke negara kaum muslimin, namun tidak mau berhijrah, tetap tinggal di negeri kafir, maka ini kata ulama, eh kata Allah Subhanahu wa taala juga, eh kata ancamannya berat. Faulaika ma'wahum jahanam. Kecuali illal mustada'afina minar rijali wanisa. Kecuali mereka-mereka yang memang lemah tidak sanggup untuk berhijrah, baik dari laki-laki ataupun perempuan ataupun anak-anak kecil. La yastati'una hila yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, Walayah taruna sabila dan tidak memiliki apa? jalan keluar dari negeri kafir tersebut. Faulaika asallahu ya'fu anhum, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala wa kana Allahu afwan ghafura. Eh, kecuali kalau mereka sekali lagi kata Syekh Shalihul Fauzan wa kadzalika man kana fi iqamati maslahatun diniyah Ya boleh tinggal di negeri kafir kalau memang ada kemaslahatan bagi umat Islam, yaitu mereka-mereka tentunya yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, di antara fenomena wala kepada orang kafir yaitu safar ke negeri kafir untuk rekreasi, ya. Ini adalah salah satu apa bentuk wala kepada orang kafir yang mana dengan orang itu safar, ya rekreasi ke negara kafir, maka dia apa? Telah menyumbangkan hartanya untuk apa orang-orang kafir tersebut. Padahal negeri kaum muslimin sangat amat ya indah sekali. Contohnya apa? Ya, Pulau Seribu apa? Masjid ini. Yang ya, Masya Allah keindahan alamnya mungkin tidak ada di negeri ya, luar sana. Namun inilah kaum muslimin karena apa? Sudah ada wala dalam hatinya. Rela mengeluarkan banyak harta untuk apa? Rekreasikan dari kafir padahal itu adalah suatu yang diharamkan di dalam al Islam. Itu bentuk salah satu wala kepada orang kafir. Kemudian yang berikutnya adalah musyarakatun fi ayadihim ikut acara perayaan-perayaan orang-orang kafir ya seperti yang akan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya di acara apa tahun baru ya malam tahun baru ya mereka apa merayakannya dengan berbagai macam bentuk perayaan ini adalah bentuk wala kepada orang-orang al-kuffar yang mana Allah Subhanahu wa taala yang eh, mengatakan tentang ciri ibadur rahman la yashhaduna zur ciri orang-orang ibadur rahman orang-orang mukmin yang sejati tidak mau merayakan, tidak ikut campur dalam perayaan orang-orang apa? Kufar tersebut. Apalagi kita ingat perayaan tahun baru ini apa? Sejoli dengan perayaan Natal. Eh maka haram untuk mengucapkan selamat Natal atau ikut nimbrung dalam acara apa? Tahun baru atau ikut melihat eh, ya, oh masya Allah indahnya perayaan tahun baru. untuk bilang mindalik, Ya, ini adalah apa bentuk wala kepada orang-orang al-kufar tersebut. Kemudian juga di antara bentuk fenomena wala kepada orang kafir atasami bi asmaihim memberi nama dengan nama-nama orang kafir tersebut. Nama apa? Hah? Apa? Mungkin ya Alexander atau apa lagi? Ayah yang merupakan ciri-ciri orang al-kufar. Eh, kaum muslimin dalam hadis Rasulullah SAW banyak eh, dianjurkan untuk memberi anak ya nama-nama yang yang bagus, yang sesuai dengan al-Islam. Eh bahkan Rasul mengatakan ya Abdul asma Abdullah wa Rahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdur Abdurrahman. Rasul juga sering mengganti nama-nama apa? Eh sebagian para sahabat kalau memang dirasa apa? tidak benar. Dan nama itu memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Eh sebagaimana kisah Said bin Musayyib rahimahullah taala seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan kakeknya beliau itu dulu punya nama yang Rasul ingin merubahnya. Namun kakek beliau tidak mau. Eh karena alasan itu adalah nama pemberian orang tuanya. Namanya siapa? Husnun, kesedihan. Maka kata Said bin Musayyib, kesedihan tersebut itu terus menimpa keluarga kami. Karena apa? Namanya husnun. Maka apa? Ya ada pengaruh dalam kehidupan mereka. Maka tidak sebenar atau salah kalau ada mengatakan apalah artinya sebuah Nama. Kalau nggak punya nama, nggak ada KTP-nya nanti. Ya. Ada banyak arti dari sebuah nama tersebut. Dan ini yang diperhatikan oleh ahli Islam. ya, naudzubillah min dalik kalau kita memakai nama-nama orang kufar tersebut. Ya, itu di antara fenomena wala kepada orang-orang al-kufar. ya. Kewajiban kita untuk apa? Belepas diri, mengingkari, membenci orang-orang kufar tersebut. Ya, sekarang sebaliknya, kewajiban kita adalah berwala kepada orang-orang yang yang beriman. Iya. Apa fenomena bentuk wala kita kepada orang beriman? Di antaranya tadi yang sudah kita sampaikan, hijrah dari negara kafir ke negara apa? Kaum muslimin. Kemudian yang kedua, membantu kaum muslimin. Ya. Dengan apa yang kita mampu, tentunya apa? Sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din. Orang mukmin yang laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lainnya. Wal innamal mu'minuna apa? Ikhwah. Sesungguhnya orang beriman adalah apa? persaudara. Tentunya apa? Nanti akan disampaikan wala wal bara itu ada perinciannya. Ada yang 100%, ada yang eh, kurang dari itu ataupun ada wala dan barok kepada seseorang tersebut. Yang ini akan kita sampaikan pada akhir kajian ini. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk kita berwala loyalitas kepada kaum muslimin yaitu kita merasakan ya sakitnya kaum muslimin dan juga kita apa merasakan kegembiraannya kaum muslimin. Ya sekarang banyak saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan dunia sana, eh di Myanmar mereka ditindas, dijajah, diusir oleh orang-orang Buddha di sana. Demikian pula orang Yahudi di Palestina, eh mereka menjajah kaum muslimin. Demikian pula di suria yang sekarang orang-orang kafir ya bersekongkol bersatu untuk apa? Ya membantai kaum muslim di sana. Maka kewajiban kita apa yang tidak merasakan eh sakitnya mereka. Dan dengan itu pula kita membantu mereka minimal dengan apa? Doa. Jangan, jangan dan jangan pernah apa? Meremehkan masa doa. Kita nggak bisa membantu mereka dengan nyawa kita, jiwa kita. Nggak bisa membantu mereka dengan harta kita. Paling tidak apa? Dengan doa kita. Sisipkan doa untuk mereka. Eh kita ingat. Eh Nabi Isa alaihissalam. Ketika melawan Ya'jud wa Ma'jud. Apakah dengan senjata? Tidak. Namun beliau hanya bisa apa? Menengadahkan kedua tangan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh beliau diperintahkan Allah taala untuk naik ke bukit ya atur karena tidak sanggup melawan Ya'juj wa Ma'juj yang kekuatannya luar biasa. Ya, namun apa yang dilakukan oleh Isa alaihissalam? Ya, pada akhir zaman nanti beliau hanya bisa berdoa kepada Allah. Dan Allah pun mengabulkan doa beliau. Dalam waktu sekejap Allah menghabisi Ya'juj wa Ma'juj. Ya, maka jangan kita bakhil terhadap doa untuk saudara kita kaum muslimin di Suriah. Jangan hanya kita ya melihat filmnya, melihat masya Allah kasihan, namun tidak ada ya bukti kalau kita apa? kasihan kepada mereka. Minimal sekali lagi doa untuk apa? untuk mereka. Ya kalau kita punya harta, kita bisa salurkan ke sana, itu lebih baik lagi. Namun minimal doa apa sih beratnya apa? Doa. Di antara dua sujud, di antara dua al adanein koma dan adan kita berdoakan mereka waktu sujud kita waktu tiga malam terakhir sisipkan doa untuk apa mereka Apalagi saat-saat sekarang ini bagaimana Rusia yang ingin apa? Eh, mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslim di sana dengan kedok eh, memerangi ISIS padahal intinya memerangi kaum kaum muslimin. Memang ISIS sesat, namun mereka berkedok memerangi ISIS untuk juga membantai apa? kaum Muslim di sana. Ini adalah sandiwaranya orang-orang kufar. Eh, kita doakan semoga Allah menghancurkan orang kafir baik yang di Rusia ataupun Syiah Nusairiyah atau Syiah Houthiyah atau Syiah Rafidah. mullah Dan kita doakan semoga kaum muslimin diselamatkan Allah Ta'ala di dunia maupun di, di akhirat. Eh, kemudian juga eh, di antara bentuk walak kita kepada kaum muslimin yaitu yaitu kita tadi mendoakan mereka ya eh, adua lahum wal istighfar lahum eh, di antaranya yang Allah ajarkan Rabbana filana wa li ikhwanina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Demikian pula di antara bentuk wala kita kepada kaum muslimin yaitu kita menghargai tetap menghormati duafa al muslimin, orang-orang lemah dari kaum muslimin. Ya, para fuqara wal masakin. Jangan pernah meremehkan mereka karena bisa jadi pertolongan Allah lewat mereka. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, innakum tunsarun wa turzaqun bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong, diberikan rezeki oleh Allah lewat perantara orang lemah dari kalian. Bi sihim karena keikhlasan mereka. Wa bi karena solatnya mereka. Wa bi du'aihim karena doanya doanya mereka. Eh maka kita apa? Jangan meremehkan orang yang lemah dari kaum muslimin. Baik lemah dalam status sosial mereka, pendidikan mereka, bisa jadi doa mereka yang lebih apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus adan. Ya, adan dulu insya Allah kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian juga soal jawab jawab. Wallahu taala alam.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 Demikian pula kewajiban kita untuk berwala kepada kaum muslimin dan juga tak di antara bentuk-bentuk fenomena tersebut sudah Nasara atau orang-orang musyrikin ya baik Buddha, Hindu ataupun orang-orang Syiah Rafidah Ria eh sebagai bagaimana Allah Taala di inakafarumin min nama khalidina fiha ul Eh contoh orang musyrikin tadi Buddha, Hindu, kemudian juga apa? Orang-orang ya Syiah Nusairiyah, Syiah Rafidah, Syiah -Hawthiyah. mereka adalah orang-orang musyrikin. Dan juga mereka adalah orang-orang munafik. mereka kekal selama-lamanya ulah eh, orang-orang kafir tersebut sebagaimana ini adalah ajarannya Nabi Ibrahim salam. Ya Allah mengatakan kotun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah itqalu li abadan hatta billahi wahdah. Sungaim dan para nabi yang bersama beliau ketika mereka mengatakan kepada kaumnya inna bura'uminkum sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah kami kufuri perbuatan kalian kami kufuri kalian kami ingkari kalian jangan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk apa? Al-Baqarah 100 tersebut dianggap kelompok yang mereka juga adalah apa? Orang-orang kafir 100%. Kalaupun ada 1000% kita berikan 1000%. Eh, kenapa? Mereka kamu kita terbukti pada saat sekarang ini bahwa kita 100% kepada orang-orang kafir tersebut. Tidak ada ya, kecintaan sama sekali kepada pelepas kepada ayah beliau. Beliau li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya sesungguhnya aku berlepas daripada apa yang kalian Allah wa qala Ibrahim li abi azra atatakhid asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, engkau dan kamu menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan selain Allah, sesungguhnya ak kesatan yang yang nyata. Ini bantu al-bara, berlepas diri daripada orang-orang kafir -orang. tersebut mereka ya, meskipun sekali lagi mendakwainya namun tetap kita apa tunjukkan akhlak yang baik orang tua tersebut Allah mengatakan wa in jaha alaysa laka falatote huma. Tanya. Namun tetap tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Dalam urusan dunia silakan. Untuk kita apa? Berbuat baik pada mereka namun hukum terbentuk wala 100%. Jadi barok ya membenci wala mencintai itu kepada para ambia, kepada para siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Mereka mereka yang termasuk wali wali Allah Subhanahu wa taala. yang mereka melaksanakan yang sahabat alaihi wasallam karena mereka adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita benci mereka apalagi memusuhi mereka. Karena Allah mengatakan dalam hadis kursi, "Man ajali waliyan faqad adantu bil harbi." Barang siapa memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Dan kita yakini para sahabat Rasulullah SAW adalah para wali-wali Allah. Maka untuk kita memberikan 100 persen walakin kepada kepada mereka tidak kita membenci mereka sama sekali illa mu'minun wala yubghiduhum illa munafikun makanya kita katakan syi adalah kelompok munafikin karena mereka apa membenci para sahabat ar-rasul Rasul juga mengatakan Hubbul Ansar tanda cinta kepada kaum Al Ansar daripada kaum Al Ansar. Maka sekali lagi cinta 100%, loyalitas 100% ke para rasul, para para rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kepada siapa? Orang mukmin yang berbuat kemaksiatan atau yang berbuat bid'ahan. Ya, kita benci karena apa? Kemungkarannya, kemaksiatannya, dan karena apa? Kebid'ahannya. Makanya Rasul mengatakan, Man ro'a minkum mungkaran fal biadih. Fa'ilam yasati fabilisani, fa'ilam yasati Fabiqalbi wa dzalika adaful iman. Mungkaran rupalah dengan tangannya kalau mampu. Kalau tidak mampu, dengan lisannya nasihat. Jika ia mampu, dengan hati membenci kemungkaran tersebut. Ya, makanya dalam Islam ada istilah apa? Jihad abil bidah wal mungkarat. Jihad melawan pelaku kemaksiatan dan pelaku kebid'ahan. Dan tangan kita ingkari dengan tangan. Ya, itu sebetulnya berhak untuk apa? Dihukum. Ya, sebagai hukum diberikan sanksi yang berat. Ya, misalnya apa sebagai Imam Asyafi syafii rahimahullah hukmi fi alil kalam anyut berikan hukuman yang berat yaitu apa dipukul eh belajar filsafat itu kemungkaran bahkan bahkan apa pintu kebatakan ya wajib untuk kita jangan kesyirikan yang mengajarkan kebid'ahan mengajarkan mengajarkan demonstrasi untuk kita apa? Menjauhkan diri dari dari mereka. Itu perintah Allah. Itu bentuk kita apa? Barok kepada kebidahan mereka. Allah mengatakan, wa And it does.